Kita masih dalam pembahasan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili berkata, "Wa yaqulun ma yaquluhul muslimuna bi asrihim." As-salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum muslimin eh, secara keseluruhan Masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma la Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Kama ta'ala sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma illa an yasha Allah." Tidaklah mereka berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Ini tentang masalah masyiatullah Allah masalah kehendak Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi wayakulun. Para imam alil hadis mengatakan la sabila li ahadin an yakhruja an ilmillah. Tidak ada jalan bagi seorang pun untuk bisa keluar dari pengawasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wala an yaghliba fi'luhu wa iradatu masyiatullah Tidak mungkin perbuatan kehendak manusia bisa mengalahkan kehendak Allah. Wala an yubaddala ilmu Allah. Tidak akan mungkin bisa berubah ilmunya Allah. Fa innal alim la ya fa innahul alim la yajhal wa la yashu. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui tidak diiringi ilmunya dengan kejahilan dan tidak diikuti ilmunya dengan kelupaan. Wal qadir la yughlab dan Allah yang maha kuasa tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh seorang pun. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, pada minggu yang lalu sudah kita sampaikan beberapa poin. Yang pertama yang eh, kita sampaikan tentang pentingnya kita betul-betul memahami iman kepada takdir. Kalau kita salah dalam mengimani takdir, bisa rusak tauhid kita, bisa rusak iman kita, Bahkan sebagaimana kata Abdullah bin Umar, eh beliau dalam Sahih Muslim mengatakan, "Lau anna li ahadihim misla hudin dahaban fa anfaqahu maka bilallah hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka betul-betul beriman kepada kepada takdir. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Al-qadaru nidhamu tauhid. Iman kepada takdir ini merupakan porosnya at-tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu. Barang siapa yang mentauhidkan Allah beribadah ikhlas karena Allah namun dia tidak mengimani takdir, mendustakan takdir, maka pendustaannya ini akan membatalkan tauhidnya. Ini adalah hal yang sangat eh, penting sekali untuk kita pahami dengan sebenar-benarnya berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Kemudian juga kita telah sampaikan bahwasanya iman kepada takdir ini hubungannya sangat erat dengan ya tiga bentuk tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Contoh, ketika kita nanti mengimani poin ya keempat dari iman kepada takdir bahwasanya semua adalah ciptaan Allah ini adalah bentuk tauhid rububiyah ketika kita meyakini semuanya itu adalah takdir dari Allah semuanya Allah yang mentakdirkan rezeki semuanya Allah yang mentakdirkan maka kita tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta kepada wali yang telah mati. Tidak boleh kita minta kepada makhluk. Ya, namun kita minta kepada Allah. Ia karena budua, ia karena sain. Ini tauhid al-uluhiyah. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ini adalah tauhid asma wa sifat. Ini salah satu contohnya. Ya, artinya sekali lagi iman kepada takdir hubungannya sangat erat dengan tiga bentuk atau tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan pada minggu yang lalu tentang dua poin dari kandungan iman kepada takdir. Ulama menyebutkan iman kepada takdir itu mengandung empat hal. Yang pertama, wajib kita mengimani tentang ilmunya Allah. Bahwasanya Allah ya'lam makana wa mayakun wa masayakun wa malam yakun laukana kaifa Ya, kata ulama bahwasanya Allah ilmunya itu meliputi apa yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Yang terakhir ini contohnya dalam ayat ya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sudah dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dalik ya bagaimana mereka menginginkan untuk dikembalikan ke atas muka bumi ini walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun seandainya engkau melihat orang-orang mujrimin orang-orang kafir para pelaku dosa ketika mereka di neraka jahanam mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, dahulu kami di dunia mendengar, melihat, farji'na. Kembalikan kami ke dunia, na'mal saleha. agar kita mau bisa beramal saleh. Kita mau menebus kesalahan kita dahulu. Ya, apakah Allah mengembalikan mereka ke dunia? Mustahil. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, tetap berbuat maksiat, tetap kafir. Tidak ada manfaatnya. Ini yang kita katakan tadi, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah tahu, kalau mereka dikembalikan, tetap seperti dahulu, berbuat maksiat. Makanya tidak Allah kembalikan lagi. Ini sekali lagi, ilmunya Allah di alim. Allah mengetahui segala sesuatu. La takhfa khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sesuatu apapun. Dan di antara buah dari iman kepada takdir seperti ini, maka hati kita kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ulama salah mengatakan, silakan Anda berbuat maksiat di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada, semuanya Allah mengetahuinya. Ya, wallahu Ya, alimun bidati sudur. Allah mengetahui apa yang dalam dada-dada manusia. Ya, Ya ya'lamu kha'inatal ayun wa matufis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disimpan disembunyikan oleh hati manusia. Ini adalah ilmunya Allah. Kita wajib meyakini tentang hal ini. Dan ini juga sebagai bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah, demikian kelompok Syiah Rafidah yang mereka mengatakan meyakini Allah dahulunya itu tidak tahu, kemudian setelah kejadian baru Allah tahu. Makanya mereka dikafirkan oleh Abdullah bin Umar dikarenakan mereka menafikan salah satu poin iman kepada takdir. Mereka mengatakan wa anal amra unfun, yaitu artinya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Ini sama dengan akidah Syiah Rafidah seperti yang sudah kita pernah eh, bahas di majelis kita ini dalam kitab Usul Kafi karangan Al-Kulaini dalam bab dalam bab kitab tersebut ada judul Babul Baja ya bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah apa terjadinya sesuatu tersebut alias dulu Allah jahil kemudian baru Allah mengetahui ini adalah kufur akbar Kemudian poin yang kedua yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang Alkitabah. Catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Eh bahwasanya semuanya telah Allah catat di dalam Lahul Mahfud. Maasobaka lam yakun yukhtiaka wa ma lam yakun yusibaka. Apa yang Allah ya tulis dalam Lahul Mahfud tidak akan mungkin meleset darimu. Apa yang Allah takdirkan, Allah catat untukmu atau atasmu, tidak akan mungkin meleset darimu. Namun sebaliknya, wama ma akhtaka, apa yang tidak Allah tulis di dalam Lauhul Mahfud untukmu atau atasmu tidak akan mungkin ya menimpamu. Oleh karena itulah di antara buah iman kepada takdir seperti ini, maka orang tersebut eh betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan menjadi para pengecut, namun sebagai orang yang berani. Karena semua Allah takdirkan. Apa yang kita takuti, semuanya Allah eh catat di dalam lahul Al-Mahfud. Kemudian kita bawakan kemarin tentang macam-macam kita batul maqadir. Eh, para ulama membahas di antara Al-Imam Qayyim dalam kitab beliau Syifaul Alil ini termasuk kitab yang paling komplit dalam pembahasan takdir ya karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah judulnya Syifaul Alil. Di dalam kitab tersebut dan juga yang disebutkan oleh para ulama <coughs> catatan takdir ada beberapa macam. Nah, yang pertama Alkitabatu Al-Ama, catatan takdir secara umum mencakup semua makhluk Allah. Baik manusianya, jinnya, malaikatnya, tanam, ta, tanamannya, hewan-hewannya, semuanya. Allah telah catat dalam lahul mahfud. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, allaha kataba maqadil khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini alkitab Batul Amah. Catatan takdir ya secara keseluruhan sampai ya tidak ada batas waktunya. Kemudian yang kedua, Alkitabatu atau al-umriyah. Catatan takdir bagi setiap manusia ketika mereka masih di alam rahim seorang ibu. Ini sudah kita sampaikan harisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan haddatsana Rasulullah SAW wa masduq. Dahulu Rasul menjelaskan kepada kami dan beliau adalah as-sadiq yang jujur dan wajib untuk kita benarkan. Kata para ulama, kenapa beliau memulai dengan ucapan ini? Ini tidak biasa seperti ini. Karena yang akan disampaikan ini masalah gaib. Di antaranya masalah takdir. Kemudian beliau mengatakan Rasul bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, tsumma yakunu 'alaqatan misal dzalik, tsumma yakunu mudghatan misal dzalik." Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dimulai dalam bentuk sperma dalam waktu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama 40 hari. Ketika sudah berusia janin 120 hari, maka yursal ilaihil malak. Allah mengutus malaikat. Fayan fukufihir ruh. Kemudian malaikat meniupkan roh. Maka dia menjadi manusia seutuhnya. Dalam artian sudah kita sampaikan kalau dia misalnya naudzubillah min dalik keguguran pada waktu itu maka diperlakukan sebagaimana jenazah manusia yang yang normal. Eh disolati, dikafani, di eh, makamkan. Adapun kalau sebelum 120 hari maka dia tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya tidak diperlakukan ketika keguguran sebagaimana tadi. Kemudian sum wa biar baik kalimat. Kemudian malaikat diperintah untuk mencatat ya empat takdirnya. Ini yang dikatakan Alkitab Alkitabatul Umriyah. Catatan takdir seumur hidup orang yang ya tadi, jalin tadi. Ya, pikat bi rezekihi. Dicatat masalah rezekinya. Wa amalihi. Tentang masalah amal perbuatannya. Wa ajalihi. Kematiannya. Wa syakun au sa'idun. Dia sengsara atau bahagia. Ini sudah Allah patenkan ya ketika orang itu masih dalam rahim ibunya. Kapan dia mati, berapa rezekinya, ya tidak akan mungkin bisa berkurang. Ya, kalau usianya sudah Allah patenkan usia 50 tahun mati, ya sudah mati. Ya. Bagaimanapun usahanya untuk hidup, kalau sudah Allah eh, catat usianya pada waktu dalam rahim ibunya tersebut, pasti akan mati wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan Allah akhirkan, akan tuh Allah tunda ya ajal seorang manusia apabila telah sampai kepada waktunya. Ini sudah Allah catat pada waktu orang itu dalam rahim ibunya. Demikian pula masalah amal perbuatannya. Dia beramal saleh, beramal taleh sudah Allah catat di dalam lahul mahfud tersebut. Demikian pula kebahagiaan ataupun kesengsaraannya sudah Allah catat bahkan sampai dia di surga di neraka sudah Allah catat, sudah Allah ketahui arah ini di surga atau di neraka. Naudzubillah min adzabin Dalam riwayat Rasul mengatakan ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ya, kita semua sudah Allah catat eh tempat tinggal kita. Naudzubillah min adzabin nar. Enas Allah Ta'ala jannah kita mohon kepada Allah surganya dan kita bingung kepada Allah dari api nerakanya. Namun sudah Allah tak ketahui ya, tempat tinggal kita sudah Allah tetapkan sudah Allah catat. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah idan natakil alamakot kutib wanadaul amal. Kalau begitu ya Rasulullah kita nggak usah beramal. Ya kita bersandar saja kepada takdir. Kalau memang sudah Allah catat tempat kita di surga atau di neraka. Apa jawab Rasul? La, jangan, tidak, I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Namun beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membacakan ayat surat Al-Lail fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayo, barang siapa fa'amma man a'ta yang bersedekah, berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan adanya surga, beriman kepada hari akhir. Eh, husna yusra. Maka Allah akan kami kata Allah akan mudahkan jalannya menuju surga tersebut. Ada hukum sebab akibat. Baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Ya, jangan kita mengatakan wah kalau kita sudah ditakdirkan kenyang nggak usah makan. Eh, coba aja tiga hari nggak makan kenyang. Ya, ada hukum sebab akibat. Innamal ilmu bita'alum. Sesungguhnya orang itu bisa mendapatkan ilmu dengan belajar. Tidak ada istilah ilmu laduni lewat mimpi, tidak ada khoyar, Ya, harus ada apa? Sebab akibat. Orang itu bisa menjadi sukses. Ya, biidnillah. Ya, di antaranya dengan dia berusaha keras. Ada hukum sebab akibat. Demikian pula urusan akhirat. Ya, ketika orang itu bersedekah fa'amaman atau ya wasadda ya maka dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya menuju surga tersebut. Ya. Namun sebaliknya kata Rasul SAW dalam ayat wa amman bakhila wastagla ya fasanasiru lil usra. Namun barang siapa yang dia bakhil, dia tidak membutuhkan surga Allah Subhanahu wa taala, eh dia sombong, maka Allah akan ya susah ya jadikan dia susah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala ada hukum sebab akibat al jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan amal amal perbuatan ini intinya sekali lagi semuanya telah Allah catat di dalam lahul mahfud makanya kalau orang itu betul-betul memiliki keyakinan seperti ini maka dia betul-betul tenang hidup hidupnya ya karena dia sudah tahu apa yang Allah ya kehendaki apa yang Allah telah catat tidak akan mungkin bisa ya meleset jarinya. Yang penting sebagaimana kata Rasul tadi, malu berusaha. Nah, ya. Setelah itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah kalau ada waktu nanti kita bacakan uh, samarat ya, sudah kita sampaikan beberapa poinnya. Namun kata sebagian ulama disebutkan ada lebih dari 20 buah ya faedah dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dari sisi akidah, dari sisi akhlak dan dari sisi apa? kejiwaan. Eh, banyak sekali buah iman kepada takdir. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka banyak membahas masalah iman kepada kepada takdir. Karena masalah yang sangat amat eh, penting yang sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita di hadis dunia di dunia yang fana ini. Kemudian itu namanya Alkitabatul Umriyah eh, catatan takdir seumur hidup orang tersebut yang sudah Allah patenkan pada waktu dia masih dalam rahim ibunya. Kemudian yang ketiga, Alkitab Batul Hauliyah, catatan takdir setiap tahunnya. <coughs> Ini Allah catatkan pada waktu malam Lailatul Qadar. Ya, dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang akan datang ini. Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Fiha di dalam malam itu kullu amrin hakim. Yufraku kullu amrin hakim. Kata para ulama tafsir dari kalangan sahabat Abdulin Abbas dan yang lainnya. Yaitu yuktab kullu amrin hakim. Ditulis semua takdir dalam setahun itu. Jadi contoh ya, kita duduk di sini pada hari ini, eh jam ini, ya, jangan kita membahas masalah ini. Ini sudah Allah catat di malam Lailatul Qadar ya Ramadan yang lalu. Nanti sampai ketemu Lailatul Qadar berikutnya selesai. Kemudian diperbaiki lagi catatan takdir tersebut setahun yang akan datang pada malam Lailatul Al-Qadar. Dan sudah kita sampaikan tidak ada ya pertentangan antara catatan takdir di malam Lailatul Qadar dengan di Laul Mahfud dan dengan yang di rahim ibu tersebut. Semuanya saling melengkapi, saling menguatkan. Ya. Ini catatan takdir yang yang ketiga. Yang keempat, catatan takdir Alkitab Alkitabatul Yaumiyah. Catatan takdir setiap harinya, yaitu pada ya catatan malaikat yang Allah utus untuk mencatat ya amal perbuatan manusia. Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Eh, setiap hari Allah dalam apa? Kesibukannya di antaranya dalam masalah mengatur takdir makhluk-makhluknya. Ini di antara bentuk-bentuk catatan takdir yang dicantumkan dalam ayat ataupun dalam hadis Rasulullah walihi alaihi wasallam yang wajib untuk kita mengimani semuanya. Dan sudah kita sampaikan Rasul mengatakan rufiatil aklam wa suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering tinta. Artinya yang ada di dalam lahul mahfud tidak akan mungkin bisa berubah. Tidak akan mungkin bisa ya berubah catatan takdir tersebut. Kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sabda Rasul la yaruddul qadha ila du'a Tidak akan bisa menolak takdir kecuali doa. Ada pula sabda Rasul, "Man arada an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang ingin, yang suka untuk dibentangkan rezekinya dan untuk dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menjalin tali satu ar-rahim, Kok kelihatan ada kontradiksi? Kok ini bisa berubah? Ya, maka ulama menjawab ada beberapa jawaban. Yang pertama dikatakan bahwasanya <coughs> sebetulnya tidak akan mungkin ada perubahan. Itu perubahan sebelum Allah mematenkannya di dalam lahul al-mahfud. Eh, sebelum Allah catat di dalam lahul mahfud, ya manusia awalnya dia fakir, Ya. Kemudian dia berusaha, kemudian dia berdoa. Kemudian Allah kabulkan doanya menjadi orang yang kaya raya. Ini semuanya rentetannya sudah ada dalam lahul mahfuz sekarang. Ya. Adapun sebelum Allah patenkan 50 ribu tahun, ini masih apa? Ada perubahan daru miskin, kemudian berdoa, beramal, kemudian dia kaya. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, Takdir yang bisa berubah itu takdir yang ada di catatan malaikat. Ya. Yang ada diistilahkan oleh para ulama, takdir ada dua istilahnya, takdir yang ya mubrom, yang musbat, yang telah Allah patenkan seperti dalam lahul mahfud. Ada pula takdir yang ya belum Allah patenkan alias muqayyad yang terikat. Contoh dan ini di tangan para malaikat yang kita katakan tadi. Contoh dalam eh buku para ulama dikatakan malaikat diperintahkan mencatat eh catat eh si fulan ini usianya 50 tahun. Ya. Namun kalau dia terus menjalin tasyat rahim jadikan usianya 60 tahun. Ini yang bisa berubah di catatan apa? Malaikat. Karena malaikat tidak tahu yang gaib apakah orang itu nanti satu rahim atau tidak, maka di malaikat dicatat E2 eh, usianya. Ya. Tatat orang ini si fulan, si Ahmad ini usianya 50 tahun. Namun kalau dia menjalin tali satu rahim, kalau dia banyak berdoa dipanjangkan usianya, maka wafatkan dia usia 60 tahun. Tambah usianya apa? 10 tahun. Ini yang masih bisa berubah. Malaikat tidak tahu apakah orang itu apa tahu eh, orang itu menyalin tali rahim atau tidak, tidak tahu. Maka dicatat dua-duanya. Antara 50 sampai apa? 60 tahun. Ini yang namanya apa? Takdir bisa berubah, catatan takdir yang bisa berubah, ya, catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Adapun yang di sisi Allah, di lahul mahfud atau berkaitan dengan ilmunya Allah tidak bisa apa? berubah karena Allah yang tahu yang gaib, adapun mereka tidak tahu yang yang gaib. <coughs> Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada takdir yaitu al-iman bima syiatillah. Ini pembahasan awal ini. Yaitu masalah kehendak Allah bahwasanya kita yakini tadi kata Imam Abu Bakar Ismaili, masya Allah kana wa malaya la wa yakun. Ini adalah ijma ulama sunnah mengatakan masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak pasti tidak akan mungkin bisa terjadi. Sebagaimana kata Imam Asyafi syafii rahimahullah, masih takana wa ilam asya. Wa masyitu ilam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i, "Ya Allah, apa yang Allah ke, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki." Wa itu dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Ini yang wajib untuk kita apa? Iman. Makanya kalau kita berjanji, kita diwajibkan mengatakan apa? Insya Allah. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan engkau mengatakan aku akan berbuat ini atau itu besok kecuali dengan mengatakan apa? Insya Allah. Karena apa? Kita hanya bisa merencanakan. Ya, yang bisa menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib untuk kita <coughs> yakini bersama tentang masyiat Allah ya taala. Dan apa yang Allah kehendaki, eh wajib untuk kita yakini tidak mesti Allah cintai. Ya. Ada pembahasan dalam masalah ini yang kalau kita betul-betul paham, insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam bentuk kesesatan dalam masa takdir. Eh, dan ini akan mendorong kita untuk betul-betul meraih eh, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin ada yang mengatakan, "Wah, orang kafir itu kok diciptakan?" Padahal mereka kan apa? eh, kafir, mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, apakah mereka dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada pun yang mengatakan, ya sudahlah, jangan engkau apa? ngomeli aku terus, jangan engkau menasihati Memang aku menciptakan seperti ini. Eh, seolah apa? Dia mengatakan aku menjadi pencuri, aku menjadi pezina, ya, pencandu pecandu narkoba, itu takdir Allah dan Allah ridha kepadaku. Buktinya apa? Allah takdirkan aku seperti ini. Maka kata Pak ulama harus kita yakini kehendak Allah itu ada dua macam. Al-irada al-kauniyah dan irada asyariyah. Apa irada kauniyah? Irada kauniyah itu kehendak Allah yang pasti terjadi namun tidak mesti Allah cintai. Ya. Allah yang menghendaki terciptanya iblis dan tercipta iblis tersebut namun bukan berarti Allah apa? Cinta kepada iblis. Buktinya Allah ya menjanjikan api neraka kepadanya. Allah murka kepada iblis, Allah melaknatnya. Ya. Ini apa artinya? Tidak semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Namun Allah menghendaki terciptanya iblis, terciptanya orang kafir, terciptanya ahli bid'ah, terciptanya kemaksiatan, ini karena banyak hikmah di balik itu yang terkadang akal kita belum bisa apa menalarnya. Ini yang harus kita apa yakini. Kita jangan apa selalu ya mengukur segalanya dengan akal. Makanya ulama mengatakan wa asul qadari sirullahi taala fi khalqihi lam yattali alai malakun mukarrabun wala nabiyyun mursalun. Asal takdir itu ada rahasia ilahi. Tidak ada malaikat yang dekat, malaikat rasul yang diutus tahu tentang semua rahasia ilahi tersebut. Contohnya apa? Dalam penciptaan iblis, penciptaan tadi orang kafir, ahli maksiat dan lain sebagainya. Kita yakini di balik penciptaan tersebut ada banyak hikmah yang terkadang kita apa tidak bisa menalarnya. Ya. Ingat firman Allah ya, tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertanya kepada Allah, hikmah diciptakannya manusia yang banyak merusak di atas muka bumi ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah manusia di atas muka bumi ini. Malaikat mengatakan, kalau ataj'alu fiha man fiha." Ya Allah, apa hikmah di balik engkau menciptakan makhluk yang akan merusak di atas muka bumi ini, yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini, sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih, bertahmid kepadamu. Apa jawaban Allah? Ini a'lamu aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Bahwasanya di balik penciptaan manusia meskipun banyak merusak, namun banyak hikmah di balik itu semuanya. Demikian pula ketika mungkin kita ditimpa musibah, eh kita ditimpa malapetaka bala, terkadang awalnya kita mar marah murka ya, kita mungkin bisa stres, namun terkadang di balik semua itu banyak hikmah. Ya, makanya Allah mengatakan wa asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum. Eh bisa jadi apa yang engkau tidak suka itu baik bagi kalian. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Dan bisa jadi apa yang engkau cintai itu jelek bagimu. Kita nggak tahu. Allah yang maha, maha tahu. Apalagi kita yakini Allah di anak namanya Al-Hakim. Ini juga termasuk kaitannya dengan Tauhid Asma wa Sifat. Allah namanya Al-Hakim. Inna Allah Azizun Hakim. Apa makna al-hakim? Yaitu Allah tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Namanya al-hakim, sifatnya al-hikmah. Semua ada hikmahnya. Akan tapi terkadang akal kita yang terbatas, eh tidak bisa apa menalarnya. Mungkin sebagian kita bisa menalarnya, sebagian tidak. Namun yakini pasti ada hikmahnya. Cepat atau lambat takdir Allah tersebut. Contoh kata pak ulama, diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan tentang hikmah diciptakannya iblis. Eh bahwasanya kaidahnya secara global diciptakannya iblis itu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak maslahatnya, kebaikannya dibandingkan tidak diciptakannya apa? Iblis. Itu kaidah. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang murni jelek. Ya, makanya dalam doa Rasul, ya dalam hadis Rasul dikatakan wasyarro laisa ilaik. Kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada takdir Allah yang murni jelek 100% tidak ada. Ada jelek mungkin 30%, 70%-nya baik. Makanya Allah takdirkan. Banyak hikmahnya, ya. Contoh di antaranya masalah iblis, ulama membahas apa hikmah diciptakannya iblis? Ya, di antaranya kata ulama kalau tidak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, ya tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jihad dzirwatu sanamil Islam. Jihad ya ini bukan terorisme, jihad yang syar'i. Itu adalah tulang punggungnya al-Islam. Dan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis karena di antara hikmahnya agar ada orang-orang yang apa? memerangi asyayatin ya di antaranya apa para ambia Allah ciptakan ya para ulama para dai dai sunnah ini apa ladang pahala yang luar biasa dengan adanya apa iblis tersebut ya. demikian pula kalau tidak ada iblis tidak ada pelaku maksiat kalau nggak ada pelaku maksiat tidak ada tobat karena semuanya baik semuanya namun dengan adanya maksiat kemudian dia tobat Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah ya cinta kepada yang bertobat dan yang mensucikan dirinya. Masih banyak lagi faedah-faedah hikmah di balik penciptaan iblis tersebut. Eh demikian pula kalau kita rasakan eh malapetaka musibah eh seperti yang sering kita contohkan berapa saat yang lalu ada <coughs> kejadian eh jatuhnya pesawat eh, ya banyak berita waktu itu eh, menceritakan banyak penumpang yang eh, ditinggal oleh pesawat tersebut. Ya, kalau kita bayangkan kita seperti itu, kita awalnya murka sudah siap mau safar, ditinggal pesawat, bagaimana marahnya kita? Namun berapa saat setelah itu apa? Kita langsung berubah gembira, bersyukur. Karena apa? Nggak jadi apa? Mati. Eh, sedangkan yang lain sudah mendahului kita. Intinya sekali lagi, terkadang eh, akal kita masih belum bisa menalar. Namun yakinilah, eh, semua takdir Allah itu baik ya kita harus betul-betul husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ila yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah mengatakan tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Justru manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Tidak layak untuk kita protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ditakdirkan mengapa musibah terus mendatangi kita? Eh kita yakini semua ada hikmahnya. Eh kita yakini wa ma kana Allahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang mendolimi mereka, namun merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini di antara apa? faedah kita beriman kepada takdir, ada perasaan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi timpah sakit dan sebagainya. Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik kepadanya. Namun sebaliknya, eh, orang itu berusangka kepada Allah, Allah akan balas dengan eh, yang tidak eh, baik kepadanya. Ya. Kemudian Al-Masyiah, tadi sudah kita sampaikan, kehendak Allah ada dua, kehendak Al-Kauniyah. Ini bersifat ya umum, yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Allah menghendaki terciptanya iblis, Allah ciptakan, namun tidak Allah cintai. Yang kedua, irada syar'iyah. Al-irada syar'iyah itu kehendak Allah yang bersifat syar'i alias pasti Allah cintai meskipun tidak harus terjadi. Allah menghendaki semua orang beriman kepadanya. Namun tidak Allah apa? Ya, kehendaki semuanya terjadi. Ini namanya iraja asyariah. Namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Ya, Allah menghendaki sekali lagi manusia itu beriman namun nggak semuanya beriman. Allah menghendaki semuanya bertauhid namun nggak semuanya bertauhid. Kalau ada yang bertauhid maka Allah pasti apa? mencintainya. Ini namanya irada asyariyah. Jadi tidak semua kehendak Allah itu pasti Allah cintai. Contoh ya kehendak yang tidak Allah cintai meskipun terjadi dalam kehidupan ya real kita ke konkret kita seorang yang punya penyakit gula kodar Allah ya sakit sampai mau diamputasi tentunya tidak ada yang berkehendak apa diamputasi kakinya atau tangannya naudzubillah min dalik namun karena kebaikan yang lain di balik dia amputasi tersebut, maka dia relakan apa? Kakinya ataupun tangannya di diputus. Ya. Intinya tidak ada yang menghendaki iblis. Namun ketika diciptakannya iblis, itu ada hikmah di baliknya. Demikian pula kata ulama, ketika orang itu diamputasi tidak ingin orang itu apa? Eh hilang salah satu anggota tubuhnya. Namun kan ada hikmah di baliknya, ada manfaat di baliknya, maka dia merelakan. Inilah yang ya salah satu contoh takdir al-kauni. Tidak ya pasti dicintai namun pasti terjadi. Innama amruhu ida arada se'an an yakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, eh jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Ini namanya iradah al-kauniyah. Kun, kauniyah. Pasti terjadi namun tidak mesti Allah apa? Cintai. Maka jangan salah paham. Oh, saya berbuat maksiat memang takdir Allah. Allah ridho kepada saya, makanya Allah takdirkan. Ini salah. Ya. Makanya <coughs> dahulu ketika ada seorang pencuri yang dihadapkan kepada Al-Khalifah Rasid untuk dihukum, sang pencuri mengatakan, "Ya Al-Khalifah, ya Amrul Mukminin, saya ini menjadi pencuri karena takdir Allah." Maka beliau menjawab, demikian pula saya akan potong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan dari ulama di antara Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan la yajuzul ihtijaju bil qadari fil ma'ayib walakin yajuzu al ihtijaju bil qadar fil ma'ayib atau fil masaib ya kata beliau tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat oh jangan engkau celah aku Aku menjadi pencuri, perampok, pembunuh, pecandu narkoba. Kata takdir Allah. Ini adalah ucapan yang batil. Seolah-olah apa? Allah ridha dengan perbuatan maksiatnya. Na'udzubillah min dalik. Ya. Kemudian <coughs> kata beliau, namun boleh kita berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Makanya dalam hadis Rasul SAW mengatakan, "Ihris ala mayan fauka wasta'in billah." Berusahalah, bersemangatlah dalam meraih yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat wasta'in billah minta tolong kepada Allah ini tugas kita berusaha sebaik-baiknya meraih yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan harus bertawakal, minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita. Beramal, berdoa, minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, "Lau asabaka syai'un fala takul lau fa'atu kada lakana kada wa kada." Namun ketika engkau ditimpa musibah, Jangan mengatakan, oh seandainya aku tidak berbuat demikian, tidak akan menimpaku demikian dan demikian. Nam kata salam, walakin kol qadarullah wa masyafa'al. Namun ketika ada musibah datang, katakan, qadarullah, ini sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law taftahu bab amal syaitan. Karena kata-kata seandainya itu akan membuka pintu bagi asyaitan. Ini adalah eh, solusi agar betul-betul kita tidak terlalu ya stres, frustasi ketika mendapatkan musibah. Sudah katakan qadar Allah, sudah takdir Allah. Mau apa kita? Kita hamba Allah. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ya, yang paling tadi, ya kita sudah berusaha sebaiknya, kemudian kita mendapati apa yang tidak kita inginkan ya sudah qadarullah wa masya'a faal dan kita yakini tadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Mungkin adalah karena dosa kita kita mendapatkan musibah. Khusnuban. Allah cinta kepada kita. Makanya kita kasih musibah di dunia daripada di akhirat. Khusnuban kepada Allah. Mungkin dengan musibah ini Allah ingin menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin dengan musibah ini Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada saya. Ya, ujian sebagaimana anak eh, sekolah. Dengan ujian tersebut semakin tinggi derajat orang tersebut. Sebagaimana peribahasa mengatakan, semakin tinggi pohon tersebut, semakin kencang apa? Anginnya. Husnudan kepada Allah. Ini diantara samarat atau buah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hada wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimin min dambin rahim. Aku qali hada wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com